Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandum Al-Baiquniyah. Antum tambahkan juga pantun yang baru ini. Naam, karena hari Sabtu nanti setoran semuanya full insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah kita selesai mu'dal, selesai juga mengenai tadlis, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai apa? Mengenai enam riwayat yang dikenal riwayat syadzah dan juga riwayat maklubah Hadis yang maklub, nah hadis yang maklub itu hadis terbalik. Paham ya? Nanti akan kita lewati contoh-contohnya. Yang sering dijadikan contoh oleh para ulama adalah hadis mengenai apa itu? Sab'atun yudhilhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Fakrah yang akhir itu, bagian terakhir itu disebutkan apa? Hatta la ta'lam shimaluhu matufik yaminuh. Ada yang terbalik, hatta la ta'lam yaminuhu matufik shimaluh itu terbalik. Kalau yang yang itu yang terbalik yang kedua tadi ya, hatta la ta'lam yaminuhu matufik shimalu. Sampai tangan kanannya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Itu terbalik. Tapi terbalik yang sifatnya apa? Tidak sampai membahayakan. Wa illa yang normal itu biasanya orang berinfak tangan kanan. Sehingga apa yang benar? Hatta la ta'lam shimaluhu matufik yaminuhu. Sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kita lihat. Qala al muallifu rahimahullah, al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, "Wa man yukhalif thiqatun fihi al-mala, fasyadu wal maqlubu qismani tala." Adapun seorang perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang thiqah-thiqah lainnya lebih banyak, yang lebih thiqah, maka itu syad. Paham ya? Lima mukhalafatu thiqah liman hau, liman liman huwa ausak minhu. Paham ya? Nah, liman huwa ausak minhu, yaitu seorang perawi yang thiqah menyelisih apa? menyelisih para perawi yang sikoh juga atau bahkan lebih sikoh dan lebih jumlahnya lebih banyak. Apa maksudnya? Nah, seorang perawi yang sikoh aja menyelisih yang sikoh yang lainnya lebih banyak jumlahnya itu aja dia kalah dikatakan riwayatnya syahadat. Apalagi perawi yang sikoh ini menyelisih perawi yang lebih sikoh daripada dia. Ya, sekedar tambahan faedah mengenai apa kemarin yang sering diulang-ulang itu mengenai nah menggerakkan jari ketika tasyahud. Paham ya? tasyahud awal atau akhir menggerakkan jari itu itu dibahas oleh Syekh Mukbil bin Hadil Wadi dan juga Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala bahwasanya riwayat yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah riwayat yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah itu riwayat yang syadzah riwayat yang syadzah kenapa syadzah Zaidah bin Qudamah itu perawi yang sikoh dia cuman dia menyelisihi para perawi sikoh yang lainnya bahkan lebih sikoh yang tidak membawa tambahan tersebut Paham tidak? Ya? Sehingga apa? Syekh Al-Albani rahimahullah itu benar faedah beliau yang beliau sebutkan bahwasanya ziyadatus siqah makbulah. Tambahan perawi yang siqah itu diterima itu benar kalau tidak menyelisih perawi-perawi yang lain yang lebih siqah atau yang siqah gitu loh. Paham belum? Oleh karena itu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi pun juga membenarkan membenarkan bahwasanya faedah itu benar cuman ada catatan gitu loh. Mu'nam ziyadatus siqah makbulah itu benar tambahan perawi yang sikoh itu diterima itu benar. Kalau tidak menyelisih perawi-perawi yang lain yang lebih sikoh atau lebih banyak yang sikoh yang dia selisih. Paham belum? Nah, oleh karena itu Zaidah bin Kudamah, beliau adalah seorang perawi yang sikoh tapi ternyata menyelisih apa? Menyelisih para perawi yang lain yang lebih banyak dan sikoh bahkan lebih sikoh tidak membawa tambahan tersebut sehingga tambahnya ziyadah syadzat, tambahan yang ganjil yang tidak apa? Nam kuat oleh karena itu enggak perlu antum gerakkan tangan gini. Ngusir setan katanya. Semakin cepat semakin lari setan, setan semakin takut. Cepat sekali itu. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Ini sekedar apa? penyebutan. Oleh karena itu tidak asing kalau misalnya dari Jamiah Islamiyah, dari Saudi pulang kemudian mereka sudah kenal dakwah sedikit-sedikit, dia tanya gerak ini. Paham ya? Cuman kalau dinasihati nurut ya alhamdulillah, kalau nggak nurut ya nggak enggak maksa. Paham ya? Karena sebagian mereka ini kan Syekh Al-Albani seperti ini membolehkan katanya. Tanya kita masalahnya bukan masalah bolehkan membolehkan atau tidak, tapi masalahnya ziyadah tersebut, tambahan menggerakkan tadi itu sudah dibahas oleh para ulama. Paham ya? Dibahas oleh para ulama di antaranya Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahimatullah alaih menjelaskan ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah, Zaidah bin Qudamah tersebut adalah ziyadah syadzah, na'am ghairu maqbulah, enggak diterima karena menyelisih perawi-perawi yang sikoh yang lainnya atau bahkan lebih sikoh. Paham maksudnya? Nah, kita lihat. Wa huma al-hadi wal ishrun wa al ishrun. Inilah dua pembagian, yang ke-21 dan yang ke-22. Yang ke-22, min aksamil hadis al matkurah dari pembagian hadis disebutkan fi hadil mandumah dari pantun pada pantun ini wahuma asyadu al wal maklub. Syad itu ganjil, maklub itu terbalik. Ternyata hadis ada ada yang terbalik hadisnya. Cuma nanti kita lewati kalau hadisnya terbaliknya enggak ber, enggak berbahaya, enggak parah itu masih mending. Tapi kalau parah memang harus dikembalikan kepada yang sahih. Nah, Asyad ganjil. Wasyadu ma'khudun min asy-syudzud, ya enggak? Syad itu diambil dari kata syudzud itu keganjilan. Wa huwa al-khuruj 'anil qa'idah ya kan? Keluar dari kaidah, berarti ganjil itu loh. Awil khuruj an ma 'alaihin nas atau keluar dari kebiasaan manusia, ganjil kan asing. Hadis yang ganjil dan asing. Wa bil hadis di dalam hadis, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah wa man syadza syadza finnar." Di dalam hadis ada lafadz ada penyebutan bahwasanya apa dari Ibnu Umar, "Na barakallahu fikum wajib atas kalian berpegang teguh dengan jamaah." Jamaah tersebut apa? Mawafaqal haqqo, sesuatu yang mencocoki al-haq dan kebenaran. Karena sesungguhnya tangan Allah itu berada di atas apa? Jamaah. Paham itu maksudnya ya? Naam, wa man syadza syadza finnar. Barang siapa yang keluar dari jamaah, berarti apa? Dia nanti menyendiri dan asing di dalam neraka. Apa maksudnya? Kita lihat yakni man kharaja anhum. Maksudnya itu. Barang siapa yang keluar dari jamaah, maka dia nanti apa? akan menyendiri dan asing di dalam nabi neraka. Fasyadhu huwa alladhi yukhalifu fihi thiqahum al-malak. Maka syad hmm, hadis dikatakan syad ganjil atau asing tersebut. Nah, kalau asing itu gharib ya syad itu ganjil seringnya itu. Nah, menyendiri itu ya. Huwa alladhi yukhalifu fihi al malak, yaitu seorang perawi yang menyelisih apa? Naam menyelisih para perawi sikoh yang lebih banyak. malah itu banyak jamaah sekelompok. Paham ya? Nah, ai al-jamaah. Paham lo maksudnya? Seorang perawi yang sikoh menyelisih perawi-perawi yang sikoh yang lebih banyak. Itu aja ngartikannya. Paham maksudnya? Ewa. Ya, seorang perawi yang sikoh menyelisih apa? Para perawi yang banyak yang dia itu sikoh juga. Paham ya? Atau bahkan lebih sikoh. Kita lihat. Wa ma'lumun anal jama'ah ta'akrab ila shawab dan sudah diketahui kalau yang namanya jamaah itu seko, se, sekumpulan orang yang banyak itu biasanya lebih dekat kepada kebenaran minal wahid daripada sendirian war arjah dan lebih kuat. Paham belum? Yang namanya jamaah, misalkan para perawi yang banyak, itu kemungkinan besar lebih kuat dan lebih dekat kepada kebenaran karena banyak. Tapi kalau menyendiri, itu cek lagi itu loh. Menyendirinya itu dia itu menyendiri dengan apa? Itu loh. Kita lihat. Walihada yumkin anta an oleh karena ini mungkin kita katakan innal muallif rahimahullah qaal man yukhalif thiqatun fihi mala. Nah, maksudnya apa? Seorang perawi yang siqah menyelisih jamaah yang siqah-siqah yang juga siqah. Na'am barakallahu fikum bahkan lebih siqah. Ala stabil misalnya dalam bentuk contoh. Wa anal murada bil qaidah, perhatikan baik-baik ini. Dan bahwasanya yang diinginkan dengan kaidah di sini annasyadha huwa ma khalafa fihi siqah man huwa arjahu minhu adadan au adalatan au dhabtan ini yang perlu digaris ini cukup sebenarnya syad itu nah adalah hadis yang seorang perawi yang sikoh itu menyelisih orang yang lebih apa sikoh daripada dia baik jumlahnya enam atau lebih kuat daripada dia baik jumlahnya maupun keadalahnya ataupun enam kekuatan hafalannya Pamunun, Contohnya gini. Datang seorang perawi, nam dia siqah dia, siqah. Kemudian menyelisih empat perawi siqah yang lainnya. Paham ya? Yang siqah yang lainnya ini bisa dikatakan lebih kuat hafalannya, lebih kuat lebih banyak jumlahnya juga kan dia kan sendiri. Dan juga apa? Adalahnya juga lebih kuat, maka yang seperti ini perawi yang siqah tadi yang menyendiri dinamakan apa? Nam hadis yang dia bawa itu hadis yang syadz perawi tersebut syad juga, ganjil. Karena menyendiri tadi itu. Paham salah ya? Paham atau ramen Paham salah Nah, kita lihat di sini. Jadi intinya itu tadi ya, an-nasyada huwa ma khalafa fi siqah yaitu seorang perawi yang siqah itu menyelisih man huwa arjah, menyelisih orang yang lebih kuat daripada dia ada dan jumlahnya, adalatan atau keadalahnya. Nah, mas adalah itu sudah kita lewati ya, mustaqimus sirah ila akhirih. Kemudian atau lebih kuat daripada dabat yaitu kekuatan hafalannya. Paham belum? Nah, dia kuat hafalannya cuman menyelisih orang-orang perawi yang sifat yang lebih kuat hafalannya juga gitu loh. Wal mu'allif dzakarul al awal wa al adad. Mu'allif menyebutkan bagian yang pertama, pembagian pertama yaitu adat, jumlahnya. al malak jamaah. Karena malak itu artinya apa? Jamaah. Itu jamaah itu berarti banyak orang itu. Waqat yuqalu innal malak hum asyraful qaum. Terkadang ada juga malak Al-mala'u itu artinya adalah apa? Adalah na barakallahu fikum Nam pembesar kaum atau orang yang dimuliakan di kaum tersebut. Kama qala Ta'ala, qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumih. Ya. ya, sungguh telah berkata al-mala' itu maksudnya adalah pembesar kaum yang mereka sombong nam terhadap kaumnya. Asyraful qaum maksudnya orang terpandang, orang yang terkenal atau orang yang jadi pemimpin situ ya. Wa ma'lumun anna al-asyraf fi 'ilmi al-hadits humul huffadz al-'udul. Dan sudah diketahui bahwasanya ashraf itu dalam ilmu hadis, al ashraf dalam ilmu hadis itu maknanya umul huffaz wal udul. Adalah para penghafal hadis dan orang-orang yang memiliki sifat adalah. Fayakunu kalam husaminan man huwa arjah adatan au adalatan au hifdan Berarti ucapan beliau di sini mencakup apa? Orang yang lebih kuat. Nam jumlahnya lebih banyak maksudnya dan lebih kuat adalahnya dan lebih kuat hafalannya. Paham ya? Kalau seandainya ada perawi dia sifat kuat hafalannya, memiliki sifat adalah tapi menyelisih yang lebih kuat itu loh. Menyelisih perawi-perawi yang lebih kuat bahkan jumlahnya lebih banyak itu loh. Nah, paham ya maksudnya? Lebih kuat hafalannya, lebih sifat Nah, barakallahu fikum dan juga apa? memiliki sifat adalah yang lebih. Itu nanti hadis yang dibawa oleh perawi yang menyendiri tadi dikatakan hadisnya syad, riwayatnya syadzah. Misalul adat kita ambil dikit lagi. Contoh adat bilangan Rawa jama'atun an him hadisan. Perhatikan baik ini. Ada sekelompok jamaah, berarti jamaah itu orangnya banyak ya. Bisa dikatakan lebih dari dua ya. Ada sekelompok jamaah meriwayatkan dari syekh mereka satu hadis. Jamaah lima orang lah, terang, lima orang. Lima orang mengambil hadis dari syekhnya, lima orang ya. Suman farada ahadum. kemudian dari lima orang ini ada satu orang yang menyendiri. Diriwayatkan dengan satu riwayat tu khaliful jamaah wa wathiqah Orang yang menyendiri dari lima awalnya mengambil hadis dari gurunya lima orang. Mengambil hadis dari gurunya berapa? Lima orang jamaah ini kan. Akhirnya satu orang ini menyelisih. Dia menyendiri dengan satu riwayat. Yang riwayat dia bawa itu menyelisih empat orang jamaah tadi itu. Yang mana orang yang menyelisih ini pun sikoh juga. Ah, belum? Contohnya gini aja udah contohnya. Antum berguru dengan satu orang guru. Bisa dikatakan antum lima orang gurunya menyampaikan bahwasanya Nah, misalkan gurunya mengatakan ini hukumnya tidak boleh haram misalkan. Itu kan sepakat lima itu dengar semuanya. Gurunya mengatakan ini nggak boleh haram. Akhirnya suatu ketika dari lima ini ada satu orang yang menyendiri dengan periwayatan dia. Kata guru kami, eh, guru kami mengatakan ini boleh kalau sedikit, kalau banyak haram. Namanya gurunya tadi padahal mengatakan ini nggak boleh haram. Global gitu kan? Dia datang dengan riwayat menyendiri dan merinci gitu loh. Nah, Pak Guru tadi mengatakan atau guru kami mengatakan boleh kalau sedikit kalau banyak haram. Nah, dia membawa riwayat itu menyelisih apa? Empat orang yang mengambil semuanya, empat orang tadi mengatakan enggak seperti itu. Bahkan guru kami mengatakan apa? Enggak boleh haram gitu. Nah, seperti itu nanti yang membawa periwayatan yang berbeda tadi walaupun dia thiqah dikatakan riwayatnya syadzah. Karena berbeda dengan para perawi yang lain yang sikoh atau bahkan lebih sikoh. Paham soal ini ya? Paham belum ini? Paham soal ya? Ewa. Fanaqul inna riwayat riwayat syadah. Maka kita katakan riwayat ini syadah ganjil. Li'annahu khalafa man huwa arjaminu karena perawinya menyelisih orang yang lebih kuat daripada dia. Bi'tibaril adat ditinjau dari jumlahnya. Lima orang kok balas dia menyendiri menyelisih empat orang yang lainnya, yang empat tersebut juga sama-sama sikoh, bahkan lebih sikoh, maka yang menyendiri satu orang tadi dikatakan apa? Syad. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Misalul arjah adalatan aw hifdzan ma'lumun. Adapun contoh untuk yang lebih kuat adalahnya atau kuat hafalannya itu sudah diketahui. nakul al awal huwa rajih wasani sani huwa syad, wahwa haditsul marjuh. Kita katakan, kita katakan al awal huwa rajih. Yang pertama dikatakan apa? Kuat. Wasani yang kedua wasat Yang kedua adalah ganjil wa haditsul marju. Maksudnya adalah hadis yang marju, hadis yang lemah. Paham ya? Rajih itu kuat, kalau marju itu yang lemah. Wa nusami al-hadits alladhi yuqabilu syad bil mahfud. Ini penting juga nih. Walaupun contohnya besok insyaallah ya. Nah, kita namakan hadis yang apa? Yang berlawanan dengan syad itu hadis mahfud mahfud itu benar-benar lafadznya terjaga gitu loh. Walaupun dia menyendiri, tapi ternyata lafadznya terjaga di, di terjaga di hafalan para perawi yang lainnya sehingga terkadang yang seperti ini dikembalikan kepada mahfud. Dikembalikan kepada apa? riwayat yang terjaga tadi yang masih murni, yang belum tercampuri, belum juga terkurangi tadi itu. Naam barakallahu fikum seperti itu. Nanti yang diamalkan yang mahfud ini. Naam. Kalau ada riwayat yang syad, ada riwayat yang syadah, ada riwayat yang mahfudzah. Yang mahfudzah inilah yang diamalkan. Mohon salah Contohnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kesimpulannya pada kesempatan pagi hari ini kita telah membaca mengenai hadis yang syadz atau riwayat syadzah yang ma'rufnya secara globalnya adalah apa? Seorang perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang lebih banyak jumlahnya yang mereka juga thiqah atau bahkan lebih thiqah. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.